Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikmatun minat Tarikh dan kita masih ada pembahasan khilafatu Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara fitnah yang dialamatkan kepada Utsman bin Affan ada 13 fitnah. 1 sampai 12 sudah kita jelaskan. Tinggal fitnah yang terakhir yaitu al-ma'khadus salita asyar, tuduhan yang ke-13. Raddal hakam wa nafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang dianggap merupakan celaan Utsman bin Affan adalah Utsman telah mengembalikan al-hakam yang mana al-hakam ini dulu diasingkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengasingkan Al-Hakam. Tapi zaman Utsman dikembalikan Al-Hakam. Wahadil fariyah yaruddu alaiha min salasati awjuh. Tuduhan ini bisa dibantah dengan tiga hal. Yang pertama, anha lam tasbut wala tu'raf bi sanadin sahih. Riwayat yang mengatakan bahwa Utsman mengembalikan Al-Hakam dari pengasingannya yang diasingkan oleh Rasulullah, riwayat ini tidak tetap, tidak sah, tidak sahih, tidak dikenal. Pertama dari segi sanad peristiwa ini tidak benar, Utsman tidak melakukannya. Tsaniyah, yang kedua, asakamu kana min al min muslima al-fatah. Wa kana min at-tulaqa wa tulaqa maskanuhum Makkah. Yang kedua, Nah, dan yang kedua, Al-Hakam ini termasuk orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Orang yang masuk Islam ketika apa? Fathu Makkah. Wakana minat tulaqa, dia ini termasuk orang-orang yang dibebaskan yang yang tidak dihukum karena masuk Islam itu ya sudah dibiarkan tulaqa. Rasulullah ketika masuk kota Makkah, Rasulullah mengatakan, "Pergilah kalian bebas." Artinya tidak ada hukuman untuk kalian. Seperti perkataan Nabi Yusuf kepada siapa? Saudara. saudaranya Rasulullah memaafkan mereka. Mereka masuk Islam ya sudah dimaafkan sama Nabi. Nah dia ini termasuk orang yang seperti itu dimaafkan karena masuk Islam. Sedangkan Atulaka orang-orang yang dibebaskan pada waktu itu hidupnya di mana? Maka apa Madinah? Di Mekah. Walam isu fil Madinah. Dan tidak mungkin Al-Hakam ini tinggal di Madinah, mungkin dia masuk Islamnya saja ketika Fatu Makkah. yang yakfihi Nabi al Madinah bagaimana Nabi mengasingkan Al-Hakam dari Madinah padahal Al-Hakam sendiri tidak pernah tinggal di Madinah. Wong dia masuk Islamnya baru Fatu Makkah dan kita tahu jarak Fatu Makkah dengan wafatnya Rasulullah tidak terlalu jauh. Wa huwa min ahliha aslan dan Al-Hakam bukan penduduk Medina. Bagaimana dikatakan Al-Hakam diasingkan Nabi dari Medina, gitu ya. Yang ketiga, an-nafyu al-ma'lum min syari'atina aksahu sana lizani ghair musan. Bantahan yang ketiga, masa pengasingan, pengasingan yaitu masa di orang ini diasingkan, dibuang. Menurut syariat Islam paling paling paling lama itu setahun bagi orang yang melakukan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu pelaku zina yang belum menikah. Masih jejaka, belum nikah, harus zina. Terus ada saksi yang menyaksikannya dan terbukti melakukan zina, dicambuk berapa kali? الزاني والزاني الزانية والزاني kulla كل واحد منهما mi'ata jalda. Dicabut berapa kali? Seratus kali. Laki-laki perempuan berzina, laki-laki berzina yang belum menikah dua-duanya dicambuk seratus kali. Dan diasingkan dalam hadis. Nah ini berapa tahun tadi? Setahun. Ya. Setahun. Sedangkan anggaplah nih, anggaplah benar-benar jadi melakukan dosa anggaplah loh ya, berarti kan nggak benar Ya, belum tentu benar anggaplah. Dia itu benar-benar diasingkan oleh Nabi. Terus berapa tahun dengan pemerintahan Utsman bin Affan? Wong setelah pemerintahan Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar, terus ada Utsman. Jauh apa tidak? Jauh. Seandainya toh benar-benar diasingkan, ya memang sudah selesai waktunya. Jadi paham ya? Itu maksudnya. Walam yu'lam fi syar'il fi syar'illah tabarak wa ta'ala anna hunaka nafyan madal haya. Tidak ada di dalam syariat Allah pengasingan itu selama-lamanya tidak ada. Wa aydan bin hadzal ladzi yastahiqu bil insan an yulfa madal haya. Dan dosa yang mana yang menyebabkan orang itu harus diasingkan selama-lamanya? Fanafyu ukubatun ta'ziriyatun minal hakim dan pengasingan atau diasingkan itu termasuk hukuman takziriyah, hukuman yang berdasarkan ketetapan al-hakim pemimpin kaum muslimin. Falau faradna anan nabi yasilan nafahu wastamarra man fi dan nabi thumma fi khilafati Abi Bakar wa Umar thumma ada Utsman walakin ba'da aktsar min 15 sana. Ya. Jadi mengasingkan seseorang itu adalah hukuman yang takziriah. Takziriah itu berdasarkan keputusan hakim, hakim pemerintahan kaum muslimin. Anggaplah Nabi itu benar-benar mengasingkan al-hakam, wastamaro dan senantiasa terus terasingkan di seluruh zaman Nabi, kemudian di pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Kemudian seandainya toh itu benar. Karena gini Pak ya, gini. Di dalam hukum Islam itu ada dua, ada had, ada takzir. Sudah saya pernah saya sampaikan belum? Belum. Had, had adalah hukuman ukubata ukubatun sar'iyatun muqaddaratun minal kitab was sunnah. Had itu adalah hukuman sar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu had. Orang mencuri potong tangan, berzina dirajam, berzina dicampuk seratus kali, orang minuman keras dicampuk puluh kali, orang menuduh tanpa bukti puluh kali campukan. Ini namanya hak. Karena ada teks, ada nas yang jelas mengaturnya. Jadi mami, Itu namanya hak. Tetapi dalam Islam ada takzir. Apa takzir itu? Hukuman syar'i tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi keputusannya dikembalikan kepada hakim muslim, pemimpin kaum muslimin yang sah. Itu boleh. Nah, nabi di sini adalah takziriyah. Jadi kalau memang ada maslahat yang menyebabkan dia harus dikembalikan, ya bisa saja. posisi Utsman sebagai apa? Khalifah. Bisa dipahami saya? Nah, contoh, di zaman Abu, di zaman Umar bin Khattab kemarin sudah saya sampaikan, di zaman Umar bin Khattab ini e, menambah. Jadi zamannya Nabi orang minuman keras dicambuk 40 kali. Di zamannya Abu Bakar dicambuk 40 kali. Zamannya Umar dicambuk 80 kali. Nah, nggak ada yang protes kepada siapa? Umar bin Khattab kan gitu kan kemarin saya ceritakan. Sedangkan ini Utsman ini nambah azan dua dua akhirnya satu jadi apa? Dua itu dijadikan alasan untuk menjatuhkan Utsman. Kemarin kan saya jelaskan itu. Padahal ini Umar nambah berapa kali kemarin? Empat puluh kali. Maka dijelaskan para ulama empat 40 had 40 takzir karena masalahnya sudah berubah. Orang gampang minuman keras, makanya haknya memang 40. Tapi takzir, takzir itu hukuman yang berdasarkan keputusan apa? Pemimpin karena ada maslahat tertentu, maka boleh. Ya. Nah, di posisi Utsman anggaplah benar-benar Rasulullah itu mengasingkan orang tersebut, tapi Utsman menganggap ini ada maslahat dikembalikan, tidak ada masalah. Bisa dipahami ya? Jadi cara bantah tiga. Satu, riwayat ini tidak ada, tidak sahih, tidak dikenal. Kedua, anggaplah bahwa orang ini benar-benar diasingkan di zaman Nabi, maka bisa dijawab. Hukuman apa? Kok pengasingannya itu lama sekali? Bisa dipahami ya? Padahal masanya Rasulullah sampai siapa? Utsman sangat jauh, sangat jauh padahal pengasingan tadi berapa tahun? Kemudian yang ketiga, ini dilakukan oleh Utsman berdasarkan tahzir dan seterusnya. Ainal ba'suhuna, Terus apa masalahnya di sini? Ada insakat wa hiya lam tasih. Ini anggaplah ini sahih dan tidak sahih. Tsumma ila nabiyya qabila syafa'at Utsman fi fi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Rasulullah saja pernah menerima syafaat Utsman bin Affan kepada Abdur bin Abi Sa'ad Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Masih ingat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Dan siapa ingat? Siapa dia? Siapa dia dia? Rasulullah pernah menerima syafaatnya Utsman bin Affan untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Lupa ya sampai. Sudah saya jelaskan. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kalau ketemu ini bunuh, kalau ketemu ini bunuh, kalau ketemu ini bunuh kan gitu kan? maka itulah di antara yang termasuk daftar itu adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah termasuk terdata yang harus dibunuh. Jadi ini kerabatnya Utsman. Perhatikan, kerabatnya apa? Utsman. Kenapa kok disuruh bunuh sama Nabi? Karena Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah ini dulu masuk Islam. Hijrah ke Madinah terus murtad, balik ke Mekah. Masih ingat saya ceritakan ini? Kemudian Nabi mengatakan kalau ketemu bunuh. Maka Utsman bin Affan mencari Abdul cari pegang tangannya, diseret ke Nabi, bertobatlah minta maaf ke Nabi. Ya, dia Abdul bin Abi Sarin datang ke Nabi minta maaf, gak dikubri sama Nabi. Nah, Nabi berpaling darinya. Melihat keadaan seperti itu, maka Utsman datang ke Nabi, ya Rasulullah, kau taubat. Ya Rasul, dia telah taubat, ya Rasulullah. Perkenankan taubat. Maka Rasulullah akhirnya menerima tobatnya. Dan nanti ketika perang di zamannya Utsman bin Affan, dia ini menjadi pemimpin pasukan menaklukkan Afrika Utara. Kemarin sudah saya jelaskan. Afrika Utara melawan uh, Raja Barbar yang memakai kuda non Arab kemarin kan saya jelaskan. Saya tanya, masih ingat apa? Gak hilang, gak ingat sama sekali. Masih ingat kan? Dan Abu bin Abi ini masuk Islam dan terbukti bahwa Islamnya sangat sangat kuat dan terbukti Islamnya membawa kemaslahatan, mampu menaklukkan Afrika Utara. Jadi sebagaimana dahulu Rasulullah menerima syafaatnya Utsman. Eh, bisa jadi seandainya benar loh ini, seandainya benar, maka Al-Hakam diberi syafaat sama siapa? Utsman bin Affan. Wa kana qad irtajja wa la syakka an hakam lam ya'ti bi jurmin a'dham min hadha. Fa kaifa yusamihu an-nabiy dzaka wa la yusami maafat ala Utsman. Jadi intinya 13 tuduhan-tuduhan ini dijawab semuanya. Dan tuduhan-tuduhan ini tidak bisa menjadikan Utsman bin Affan untuk dijatuhkan. Nah, di sini disimpulkan sama pengarang kita Disimpulkan bahwa di antara tiga belas tujuan itu dikelompokkan menjadi empat. Tuduhan-tuduhan sebanyak tiga belas itu diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama perkara dusta. Ini poin nomor dua. Poin nomor nomor dua itu apa? Coba kita satu persatu biar di sana ada poin-poin yang jadi satu, dua, tiga, empat, lima sampai tiga belas Ini diklasifikasikan sama penulis kitab ini menjadi empat. Yang pertama perkara yang dusta. Tidak layak untuk dijadikan tuduhan. Karena itu peristiwa dusta. Nah itu adalah yang nomor dua. Yang nomor dua apa saja? Apa? Ah, pengasingan Abu Dhar. Ini dusta. Tidak pernah dilakukan oleh uh, Usman. Kemudian yang nomor tiga apa? Hmm? Iya, dikatakan bahwa Rasulullah memberikan seperlima dari harta rampasan kepada Al-Hakam ya. Ini bohong, dusta. Kemudian yang nomor lima juga dusta. Apa nomor lima? Iya, dikatakan bahwa Utsman sampai khusus beliau apa? Keluar kemarin. Kemudian nomor 13, ya ini tadi mengembalikan hakam dari pengasingan Ini semuanya dusta. Terus poin yang nomor dua, tujuan itu justru kebaikannya Utsman. Tuduhan yang dianggap itu kejelekan Utsman, justru itu kebaikan Utsman. Poin nomor berapa? Poin nomor empat. Bahwa saya diletakkan kejelekan apa? Utsman. Padahal justru ini termasuk keutamaan Utsman karena Utsman ingin apa? Mengumpulkan Muslim menjadi satu. Kemudian yang termasuk kebaikannya Utsman yang dianggap kejelekannya Utsman poin nomor 8 apa itu? Tidak perang, tidak ikut perang bajar Ketika ikut sertaan Utsman dalam perang perang Badar dianggap celaan bagi Utsman. Tak padahal justru itu menunjukkan kemuliaan Utsman. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan Utsman kamu gak usah ikut perang, kamu jaga saja istrimu karena istrimu lagi sakit keras. Dan setelah itu ketika selesai perang Badar, Rasulullah memberikan ghanimah, rampasan perang kepada siapa? Utsman karena dianggap ikut perang. Berarti kan menunjukkan kemuliaan. Pertama gak ikut perang tapi dianggap ikut Dan yang menyuruh dia nggak usah ikut perang siapa? Rasulullah. Berarti kemuliaan. Kok gak ikut perang kok dapat pahala perang? Kan gitu. Kemuliaan. Terus poin nomor 10 yaitu apa kemarin? Apa? Tidak hadir pada bayat ridwan. Dan kemarin juga saya ceritakan, justru bayat ridwan itu terjadi karena apa? Membela Utsman karena Utsman berangkat kemana? Ke Mekah dibunuh oleh orang Quraisy, maka Rasul membela jaranya Utsman, kemudian Rasulullah membuat bayat Ridwan untuk setia membela jaranya Utsman, para sahabat membayat Bahkan Rasul mengatakan pun tangannya Utsman ini adalah tangannya Utsman. Rasul pakai tangannya sendiri mewakili Utsman. Satu, bayi Ridwan aja justru karena membela Utsman. Kedua, Rasulullah memanggil Utsman dengan tangannya sendiri luar biasa justru itu merupakan kemuliaan Utsman poin yang nomor tiga istihad Halal yang dianggap telaan bagi Utsman padahal itu merupakan istihadnya Umar dan kita tahu pendapatnya khalifah wajib kita taati istihadnya Mana dalilnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Pegang teguhlah ajaranku dan ajaran sahabatku. Khulafa'ur rasyidin termasuk khulafa'ur rasyidin Utsman. Mana saja nomor pertama? Apa itu? Beliau dianggap nepotisme. Kan gitu kan? Padahal kemarin saya terang, saya terangkan kenapa Utsman memilih orang-orang yang itu menjadi kerabatnya. Karena memang orangnya mampu. Kemarin saya jelaskan. Bahkan si Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keluarga Bani Umayyah adalah pemimpin yang handal, politikus yang ulung, ahli strategi, ahli ahli memimpin umat. Dan pos-pos penting yang dipercayakan Utsman bin Affan kepada Bani Umayyah ini dulu ketika Rasulullah masih hidup itu Rasulullah sudah banyak menunjuk Bani Umayyah bisa dipahami maksudnya. Meskipun orangnya beda ya. Bani Umayyah ditunjuk-tunjuk Rasulullah itu berbeda dengan Bani Umayyah ditunjuk Utsman. Tetapi di sini substansinya adalah Rasulullah mempercayakan kepemimpinan pada waktu itu ke beberapa orang apa? Eh, orang-orang dari Bani Umayyah jadi itu dilakukan Utsman. Apa salahnya? Dan orangnya mampu dan berhasil. Rasul uh, Utsman mengangkat Muawiyah ya berhasil. Syam kuat. Utsman menunjuk uh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad dan berhasil menaklukkan Afrika Utara. Nah, jadi ini ini istilah beliau karena memang orangnya mampu maka di dan itu tidak salah istilah ini istilah yang benar karena Nabi pun melakukan itu Rasulullah menunjuk Muawiyah Rasulullah menunjuk Abu Sufyan Rasulullah menunjuk Yazid itu semua Bani Umayyah ya. ditunjuk di zaman Rasulullah SAW. Terus nomor tujuh, nomor enam apa itu? Penambahan dikritik tuh kan, gara-gara penambahan lahan untuk kuda itu kan semakin luas. Kan gitu kan? Dijawab sama Usman ini orang masuk Islam sudah banyak, otomatis orang yang bayar sedekah juga banyak, orang yang bayar zakat peternakan juga semakin banyak. nggak mungkin khima atau apa kemarin namanya lahan apa? Iya, itu dikatakan sempit eh, harus sedikit nggak mungkin dong semakin banyak. Kebalaannya di, diperbanyak. Itu istihad. Tapi istihadnya benar apa enggak ini? Benar, seandainya salah pun gak boleh wong istihad kok. Gak boleh dilanggar, gak boleh di, diberontak wong istihad yang pemimpin kok. Apalagi kalau istihadnya ini istihad yang benar. Terus nomor tujuh apa? Tidak mengkosor sholat ketika beliau safar di kota maka ini pun istihad dan itu pun beliau mentakwilnya. Apa takwilnya? Beliau karena menikah dengan orang Mekah, wanita Mekah. Berarti dia punya rumah di Mekah. Maka beliau nggak menganggap ini syafaat dari satu. Kedua, pada waktu itu kan haji. Banyak orang yang masuk Islam datang dari tempat-tempat yang jauh. Utsman bin Affan ingin orang ingin ngajari orang sholat. Kalau seandainya Utsman pada waktu itu sholat dua rakaat, khawatir orang yang baru datang dari tempat-tempat jauh, orang-orang Badui menganggap bahwa sholat duhur cuma dua rakaat. Ada alasan. Terus nomor sebelas Apa? Tidak mengkisos Ubaidillah bin Umar bin Khattab kemarin sudah saya ceritakan panjang lebar itu kan ya karena membunuh Urmuzan tidak terus membunuh anaknya Abu Lu'lu'ah kemudian membunuh siapa kemarin orang Nasrani itu faidah, ya kan? Terus yang nomor 12 menambah azan ini setiapnya Utsman dan ketika Utsman menambah ini tidak satu pun sahabat yang menolak Utsman bin Affan. Tidak Abdul bin Mas'ud, tidak Abdurrahman bin Auf, tidak Tolha bin Ubaidillah, tidak Zubair bin Awam, semuanya sami'na wa atona. Padahal di dalamnya ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi azan dua itu bukan bid'ah. Itu sunnahnya Utsman bin Affan. Tetapi ya memang bukan seperti yang di tempat kita itu. ada dua, sekarang ada terus jarak lima menit ada lagi, bukan seperti itu. Kata di Medina, di Riyadh pun sampai sekarang masih ada dua, dua kali. Tapi azan yang pertama kurang lebih jam sepuluh gitu. Ada dua ada tapi yo nggak nggak nggak langsung double seperti di tempat kita. Kalau memang ada dua monggo, tapi ya yang cepat sekalian yang seperti Usman bin Affan gitu loh. Jadi ada yang pertama itu pada jam 10 supaya orang oh sudah waktunya mandi gitu loh. Ini sudah waktunya harus berangkat ke mandi. Ya. Kalau mau niru seperti Usman tidak masalah, tapi yo sekalian jangan yang tanggung-tanggung. Terus yang nomor yang poin yang terakhir memang benar-benar salah. Jadi di antara 13 tujuan ini ya empat hal itu dusta. Tiga hal justru kebaikannya Utsman. Kemudian lima hal itu istihadnya Utsman dan itu istihad yang benar dan dibenarkan seandainya salah pun tidak apa-apa. Yang itu istihad. Dan hanya satu tujuan itu yang memang benar-benar Utsman itu salah. Apa itu? Beliau pernah lari dari perang Uhud dan itu pun Allah turunkan ayat. Apa yang itu bunyinya coba? Allah maafkan apa tidak? Allah maafkan. Jadi itu tidak hanya Utsman bin Affan. Banyak sahabat dan memang kondisinya itu kemarin sudah saya jelaskan belum itu? Kocar kacir kaum muslimin dihantam dari dari belakang karena yang atas kan sudah turun kan gitu kan? Belakang Khalid bin Walid sehingga campur aduk sampai ada Al-Yaman terbunuh di ada Hudzaifah bin Yaman. Bapaknya sahabat terbunuh, dibunuh siapa? Ih, sahabat sendiri saking paniknya. Sampai bunuh-bunuh kocar kacir gak karu-karuan apalagi dikatakan Rasulullah telah wafat. Rasulullah Muhammad mati, Muhammad mati. Karena orang kafir berhasil membunuh seseorang yang wajahnya mirip Nabi. Ganteng siapa? Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umar berhasil dibunuh. Setelah berhasil membunuh Mus'ab, orang yang membunuh Mus'ab ini berkata, Muhammad mati, Muhammad mati. Padahal dia membunuh Mus'ab, bukan membunuh Rasulullah. Dan memang Mus'ab ini rupawan, ganteng orangnya, mirip Rasulullah dibunuh. Ya. Dan itu Allah sudah memaafkannya. Ini dalam poin nomor berapa itu? Sembilan. Coba nomor sembilan mana ini? Ayatnya berbunyi bagaimana yang memaafkan itu. Ayat. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum tapi Allah memaafkan mereka semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Mau Allah saja sudah memaafkannya. Dan itu tenggelam dengan kebaikan-kebaikan siapa? Utsman yang lain. Selesai. Jadi tujuan-tujuan itu terbantah Nah sekarang kita pindah bab. Bab kita sekarang adalah Al-Mabhas As-Sadis. Pembahasan yang keenam. Makal Utsman bin Affan. Uh, terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini puncak akumulasi dari demonstrasi-demonstrasi itu mereka menuntut-menuntut, menfitnah-menfitnah, memberi tuduhan-tuduhan dusta. Puncak dari itu semuanya pembunuhan Utsman bin Affan. Bagaimana ceritanya? Simak. Ba'dan kusiran hadir umur ala Utsman kharaja unasun min ahli Basra wa unasun min ahli Kufa wa unasun min ahli Misr ila al-Madinah fi sana al-khamis min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tersebar fitnah-fitnah. 13 ini digoreng oleh orang-orang yang nggak senang Islam. 13 tuduhan tadi itu loh. Di kok dipanas-panasi dikirim ke seluruh penjuru-penjuru negeri Islam. Ya Usman ini nggak senang sama sahabat. Usman telah memukuli Abu Abdullah bin Mas'ud. Usman telah uh, mengasingkan uh, siapa tadi? Abu uh, eh, Abu Dar, kemudian Utsman bin Affan nepotisme. Utsman bin Affan ini telah nggak ikut perang ini, nggak ikut perang itu, nggak ikut baca rituan, nggak ikut ini, dia ini nggak berhak jadi khalifah. Ini disebar di mana-mana dan tidak ada satupun yang ikut demonstrasi ini ahli Mekah dan ahli Madinah. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar yang datang dari negeri Kufa. Kufa itu mana? Irak. Dari Basra. Basra itu mana? Irak. Dan dari Mesir. Tiga ini. Dari Kufa datang, dari Mesir datang dari Basro datang dan tidak ada satupun di antara manusia yang mendemo Utsman bin Affan itu sahabat Nabi tidak ada. Tidak ada satupun di antara mereka. Pada waktu e, ketika mereka datang, itu mereka itu datang semuanya ke Madinah pada tahun 35 Hijriah. Mereka menampakkan bahwa mereka itu ingin haji karena memang pada e, bulan Dzulhijjah. sungguh rombongan banyak ini mengira orang-orang mengira ini mau haji. Padahal mereka enggak pura-pura haji, padahal mereka lari ke Madinah, Sedangkan haji kemana? Ke Mekah. Sedangkan penduduk Madinah, sahabat-sahabat itu haji. Sahabat-sahabat senior itu haji. Karena bulan haji. Sahabat-sahabat yang di Madinah itu berangkat apa? Kemana? Ke Mekah untuk haji. Dan kita tahu posisi Posisinya Medina itu ada di sebelah utara, sedangkan Mesir ada di utara. Jadi ketika sahabat senior berangkat ke berangkat ke Mekah haji berarti berangkat ke selatan. Kan gitu kan? Ini dari utara ini dari Bas, dari, dari timur ya, dari Basro, dari Kufa, dari Mesir berangkat otomatis sahabat senior sudah berangkat kemana? Ke Mekah. Di pada waktu itu di Medina tinggallah sahabat anak-anaknya sahabat seperti Abdul bin Zubair, seperti Hasan, seperti Husain, seperti itu yang kecil-kecil itu. Ya bukan kecil sih ya. Ya maksudnya bukan yang senior gitu. Masih remaja-remaja gitu. Karena yang senior-senior itu berangkat haji. Dan pada waktu itu sahabat-sahabat sudah banyak yang hijrah kemana-mana. Menyebarkan ilmu kan gitu kan. Abdul bin Masud ke Kufa, Bilal ke Syam, jadi sahabat-sahabat yang dulu itu perang Badar, perang Uhud sudah jarang yang tinggal di mana? Karena memang ditugasi datang ke sana jadi dai, datang ke sana. Jadi memang nggak nggak banyak pada waktu itu yang senior dan banyak yang keluar, banyak yang jihad dan banyak jihad. Zaman Utsman bin Affan itu pak, jihad itu sampai kemana? Ke Azerbaijan. Jadi sahabat ada yang jihad, ada yang apa? Eh, haji, ada yang diutus kemana-mana untuk menyebarkan ilmu. Nah ini dimanfaatkan sama orang-orang demonstran ini. Berangkatlah. Pas di apa pas ditunggu-tunggu event haji berangkat nih orang. Waktu lifafi adadihim para ulama berselisih mendapat jumlah demonstran ini. Kila anam alfani min ahli Misr, alfani min ahli Kufa, alfani min al Basra. Ya, dikatakan dalam riwayat 2000 dari penduduk Mesir, 2000 dari penduduk Kufa, 2000 dari penduduk Basra. Fakila inal kul alfani, ada juga yang mengatakan semuanya itu 2000. Ada yang mengatakan ya totalnya nggak akan lebih dari 6000. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 6000 atau 6.000. Ada yang mengatakan 2000 itu setiap setiap setiap hari, setiap kota, setiap negeri yaitu Kufa, Basra dan Mesir ada yang mengatakan jumlah keseluruhan. Jadi riwayatnya tidak ada yang yang yang yang pasti tidak ada. Tapi intinya banyak lah, intinya banyak. Dahulu Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka merangsek masuk ke kota Madinah. Wakana ulaikal komin fursani kaba ilihim dan mereka adalah para penang yang ulung para pendekarnya kaumnya orang-orang yang kuda di kaumnya jauh azzi Utsman mereka datang karena ingin mengkudeta Utsman bin Affan. Imma bin tahjid bisa jadi dengan ancaman, wa imma bin quwwah bisa jadi kedua dengan rampasan, memaksa untuk leret, untuk berhenti. Ya, pertama diancam atau bisa jadi langsung tindakan. Wa qataru baita Utsman bin Affan di awal qa'dah mengepung rumahnya khalifah. Naudzubillah. Semoga Allah memburukkan mereka semuanya. Mereka telah mengepung rumahnya Utsman bin Affan pada akhir bulan Dzulqa'dah. Wa amaruhu an yakhla' nafsahu minal khalifah. Mereka menyuarakan yel-yel ya turun turun turun gitu kalau bahasa sekarang disuruh turun dari apa khalifah. Wastamar fisal ila samin asyar min dzilhijjah. Ah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kan akhir-akhir Dzulqa'dah berarti memang menjelang waktu apa? Haji. Dan pengepungan ini sampai 18 Dzulhijjah. Berarti lima hari setelah prosesi haji. Iya? Terakhir kan tanggal 13. Wawa yaumatal Utsman pada 18 Zulhijjah inilah kematian Utsman bin Affan. Wakila inal kisar istamaru arba'ina yauman sebagian riwayat mengatakan pengepungannya selama 40 hari. Lama khusir Utsman fi baiti muriha min salati bal wa ma. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung dan dihalang-halangi dari sholat. Tidak boleh sholat jamaah. Padahal khalifah. Khalifah ini yang seharusnya imami sholat. Dicegah, dikepung, nggak boleh keluar. Bahkan beliau dihalangi dari minum air. Tidak bisa minum air. Kan? Zaman dulu nggak seperti sekarang, Pak. Kalau oh, sekarang saja kalau kita nggak beli air di luar nggak bisa masuk rumah kita. Itu sekarang, apalagi zaman itu, ya Madinah, Gersang, terus dihalangi dari minum, dihalangi dari sholat. Bahkan Solibin Nasi Rojul min Ammatil Fitnah pada waktu itu yang mengimani sholat di masjid adalah para pemimpin demonstran orang-orang rusak itu yang mengklaim dirinya itu lillah untuk Allah Subhanahu wa taala menegakkan kalimat Allah mencopot khalifah dan menegakkan khilafah yang benar-benar islami syiar mereka Islam bahkan mereka menganggap mereka itu berjuang untuk Islam ya hatta inna Ubaidah ibni Adi ibn Khiyar dakhala al faqala Sampai ada orang namanya Ubaidah bin Adi bin Khiyar datang masuk ke rumah Uthman dan berkata, Yusalli bin nasi imam fitnah. Telah mengimami manusia. Pemimpin-pemimpin fitnah, pemimpin-pemimpin demonstran, pemimpin-pemimpin yang rusak. Apa yang harus anda perintahkan kepada kami, wahai khalifah? الصلاة أحسن ما يعمل الناس وإذا wa الناس ma'ahu fa فإذا أساء فاجتنب إساءتهم Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan manusia Jika mereka baik salatnya maka perbaiki maka berbuat baiklah bersama mereka. Tapi jika mereka berlaku jelek, maka tinggalkanlah kejelekan mereka. Tetap disuruh sholat jamaah. Ini juga dalil bahwa tidak boleh meninggalkan sholat jamaah dengan dalil karena di masjidnya ada bid'ah. Termasuk bid'ah adalah tidak sholat jamaah karena beralasan ada bid'ah. Nah, jadi tetap meskipun sampai menganggap di masjid itu ada bid'ahnya, selama tidak sampai langsung merusak intinya sholat, tetap kita harus sholat apa? Berjamaah. Ini dalilnya sholat berjamaah. Padahal itu yang memimpin siapa? orang-orang jahat, orang rusak itu. Tapi manakala uh, sholatnya itu sah, tetap disuruh sholat jamaah sama Utsman bin Affan. Waktu taqala ba'du ashabi Rasulillah baita Utsman kullum dan tiba para sahabat langsung mendatangi rumahnya Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat yang tersisa, yang gak haji, yang tidak jihad, karena sahabat-sahabat senior jihad keluar kota Madinah sampai di perbatasan negeri-negeri kafir, sampai perbatasan Rusia itu sahabat-sahabat pilihan. Terus ada yang haji. Nah, tinggal yang beberapa saja anak-anaknya sahabat ini, ini ada di mana? Di Madinah. Mereka langsung masuk ke rumahnya Utsman membawa pedang-pedang mereka, melindungi khalifah. Bahkan Nabi Asyari ladina jalas bait ini termasuk para sahabat yang terkenal ikut andil berusaha membela Utsman bin Affan pada waktu itu Hasan bin Ali. Hasan anaknya ini saya itu nggak masuk apa yang dilakukan oleh orang Syiah itu loh kok menuduh Utsman yang macam-macam. Oh, ini Hasan ini loh melindungi siapa? Utsman. Wal Husain bin Ali termasuk Husain bin Dua-dua anaknya Ali ini langsung membawa pedang, mengurus pedangnya, langsung mengawal khalifah pada waktu itu. Dan dua orang ini miru bapaknya. Tidak, tidak, takut matanya manusia. Dalam sejarah Ali itu tidak pernah perang kalah, tidak tidak pernah tanding satu lawan satu terus Ali kalah tidak pernah. Ali ini kalau perang ini perang Badar perang apa kan ada mubaroza tuh. Mubaroza itu kan tanding satu lawan satu sebelum perang kan gitu dulu itu. Ali kalau sudah maju itu dia ngomong di depan musuh-musuh Islam. Ali ngomong, "Ana ana alladhi sammatni ummi Haidar kallayyuti fil ghabati fandurah." Aku adalah anak yang ibundaku menamaiku singa Haidar. Makanya orang sih akan senang nama Haidar Haidar Ya karena memang itu memang julukannya Ali itu Haidar. Haidar artinya apa? Singa. Analladzi sammatni ummi Haidar. Aku adalah seorang anak yang dijuluki oleh ibundaku seperti singa. Kalayuzi fil ghabati fadura. Aku laksana macan yang mengau di hutan belantara. Ya, sebelum perang ngomong gitu dulu. Itu musuhnya royo agak gelem itu. Awak muai, awak muai. Karena pasti kalah kalau sama Dibanting sama merdeka, Makanya anaknya ini mewarisi keberanian bapaknya. Makanya dia datang ke rumahnya Usman bin Affan membela, membela Utsman bin Affan, menggunuskan pedang-pedang mereka. Hasan sama siapa tadi? Makanya nggak masalah akal kok orang sikap benci sama Usman, Oh mereka saling mencintai seperti ini. Ya, kalau seandainya Ali ini seperti anggapannya orang Syiah sakit hati karena yang kok tidak dijadikan khalifah, yang dijadikan khalifah kok Utsman. Seandainya sakit hati, benar-benar sakit hati, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, ngapain Hasan Hussein membela Ali? Kan semampu saja sekali ini setelah itu kan bapakku, kan gitu kan? Dan tidak ada sahabat terus ambisi dari tidak ada, tidak ada sahabat tidak ada yang ambisi jadi khalifah pada waktu Semuanya takut. Tapi karena ini perjuangan Islam dan harus ada yang memegangnya, maka ketika dibayar ya sudah sami tawatul. Nah, ya, akhirnya, akhirnya Hasan Hussein masuk ke rumahnya Utsman. Tidak cukup sampai situ, termasuk Abdullah bin Zubair. Tahu Abu bin Zubair? Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awa. Itu pendekar luar biasa itu pendekarnya Abdullah bin Zubair ini. Ya, Abu bin Zubair ini dulu waktu ini bayi yang pertama kali lahir di Medina setelah hijrah. Bapaknya namanya siapa? Abu bin Zubair ini. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya istri namanya Asma. Asma putrinya Abu Bakar. Aisyah didikatkan ke Nabi, Asma didikatkan ke Zubair bin Awam. Asma nikah sama Zubair bin Awam punya nama Abduo. Abduo ini adalah bayi yang pertama kali lahir ketika Rasulullah sama ketika Rasulullah hijrah dan sahabat ke Madinah. Asma sama Zubair ini punya anak namanya Abdullah dibawa ke Nabi terus ditahnik sama Nabi. Ngerti ditahnik. Jadi makanan yang pertama kali masuk di mulutnya Abdullah bin Zubair ini kunyahan kurmanya Nabi. Pemberani Abdullah bin Zubair seperti bapaknya. Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam itu misalnya Nabi. Karena Zubair bin Awam itu punya ibu namanya Sofia. Sofia itu bibinya, eh, Sofia itu bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya, saudarinya Abdullah, saudarinya Abu Talib, saudarinya Abu Lahab. Oke. Okay. Abdul bin Zubair ini waktu kecil nih, waktu kecil Abdul bin Zubair Rasulullah sudah sudah wafat pada waktu itu, tapi dia sahabat. Abdul bin Zubair ini sahabat karena sempat berjumpa dengan Nabi waktu kecil. Nah, nanti di zamannya Umar bin Khattab, ini masih anak-anak Main-main sama pemuda-pemuda lain, main-main di jalan lah. Abdul bin Zubair sama anak-anaknya sahabat yang lain main-main. Ketika datang Umar bin Khattab, anak kecil ini lari semuanya. Anak kan gak berani sama Umar. Anak kecil lari, aja Khalifah lari semuanya. Lah Abdul bin Zubair ini tetap gak, gak, gak lari dari tempatnya. Tetap di jalan tersebut. Semuanya lari terbirit-birit. Ketika Umar datang dipanggil. Kenapa kamu kok nggak lari seperti teman-temanmu itu? Kenapa kok kamu di sini? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya jalan ini luas sehingga tidak perlu aku meluaskannya untuk pamannya. Yang kedua, aku tidak memiliki dosa sehingga aku harus lari dari diri. Bang ini kata Umar Mukhtar ini orang besar nantinya. Dan terbukti. Dan sejak kecil selalu diajak perang sama siapa? Zubair bin Awam selalu diajak perang dia sejak kecil. Oleh Abu bin Zubair. Eh, oleh siapa? Zubair bin Awam. Dan nantinya Abu bin Zubair ini menguasai Hijaz. Dia nanti perang sama sama siapa? Sama Hajat bin Yusuf. Dan beliau dibunuh Hajat bin Yusuf. Abdul bin Zubair ini nanti dibunuh Hajat bin Yusuf. Lah, itu tapi itu masih nanti. Lah ini Abdul bin Zubair ini mendatangi rumahnya siapa? Usman. pendekar. Abdul bin Zubair pendekar, mendatangi rumahnya Usman. Termasuk juga Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah. Tahu Tolha bin Ubaidillah? Siapa Tolha bin Ubaidillah ini? Hah? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ngerti Tolkha bin Ubaidillah. Siapa Tolkha bin Ubaidillah? Anaknya Ubaidillah. Dan beliau itu adalah sepuluh di antara sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi lupakan, Mbak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolkha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Abu Baidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sepuluh orang di dalam surga, di antaranya Tolha. Nah, Tolha ini punya anak. Ini makanya saya katakan tadi, sahabat yang senior banyak yang tidak. Tidak apa? Tidak ada pada waktu itu karena banyak jihad, banyak yang haji. Yang ada ini anak-anaknya ini Abdul bin Zubair, Hasan, Husain, Muhammad bin Tolha bin Ubaidillah yang dijuluki as yang tukang sujud. Saking orangnya zuhud luar biasa ini, Muhammad bin Tolha ini. Orangnya ahli ibadah. Wa Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Tapi Abdullah bin Umar ini bukan kecil. Abdullah bin Umar ini karena sejak zaman Nabi sudah apa? Sudah dewasa, sudah meriwayatkan hadis, sudah datang ke Nabi. Ya. Jadi intinya pada waktu ini yang membela siapa tadi? Utsman bin Affan adalah sahabat-sahabat senior. Karena yang eh, sahabat-sahabat junior karena yang senior haji atau jihad keluar negeri-negeri kaum muslimin Sedangkan ini dimanfaatkan oleh orang-orang jahat dari Basra, Mesir dan Mesir, Kufah. Kemudian wakot saharu mereka begadang. Saharu orangnya tidur, malam dia jaga terus. Saharu suyufahum fi wajhi ulaikal buha. Mereka berjaga sambil mengarahkan apa? Pedang-pedang mereka kepada para pemberontak. Alladzina aradu qatla Utsman yang mana mereka itu selalu merangsek ingin membunuh Utsman. Karena semboyan mereka turunkan khalifah, naik dia mengundurkan diri atau paksa. Itu semboyannya orang-orang itu. Wajah Ummul Mukminin kemudian datanglah ibunda kita Sofia binti Huyai. Sofia istrinya Nabi datang. Masih hidup pada waktu itu Sofia. Beliau menunggangi apa? bihol. Bihol itu campuran keledai menikah sama kuda. Jadi kalau kuda menikah sama, maksudnya kawin pak, bukan menikah. Kalau kuda kawin sama keledai punya anak namanya bihol. Bihol itu enggak diartikan apa kenapa situ? Keledai begitu ya. Tapi sebenarnya bihol itu campuran antara kuda dan keledai. Jadi naik, ketika beliau naik, ya Yakudu maulaha Kinana falikil Astar, ketemu Astar. Astar ini termasuk ketua demonstran. Orang-orang fasik, orang jahat ini. Fadoroba wajabal atiha. Maka wajahnya bihol ditempeleng sama Astar. Maka Sofia kembalikan aku, kembalikan aku. Sofia kembali karena nggak mau fitnah. Eh, eh, kemudian Utsman Amar Sofabi ada kita Para sahabat semakin banyak datang ya ke rumah Utsman bin Affan. Tetapi Utsman melarang mereka untuk menumpahkan darah. Sarungkan pedang-pedang kalian. Bal jafi ja'a ba'dir anna alladziina ju'litifa an Utsman aktsara min 700 min abna'i sahaba. Pada waktu itu yang hadir membela Utsman bin Affan 700 anak-anaknya sahabat. Anaknya loh ya. 700 anak-anak sahabat. Karena sahabat senior banyak yang sudah wafat atau sedang jihad di luar negeri atau apa tadi? berangkat haji. Yang ada ya anak-anak sahabat. Dan selama ini Utsman menganggap ya gak ada masalah kan aman. Medina kan di tengah-tengah wakaf sudah masuk Islam semua. Basra sudah lama masuk Islam. Apa Kufah sudah lama masuk Islam, Mesir sudah lama masuk Islam. Jadi dianggap gak mungkin ada masalah, gak mungkin ada kejahatan. Musuhnya jauh di negeri-negeri yang jauh. Jadi ya santai aja. Ternyata ada yang berkhianat, mereka datang ke kota Madinah. Walakin Anggaplah benar 700 itu anak-anak sahabat itu kumpul, itu pun nggak besar nggak sebanding dengan jumlah kaum demonstran yang 6000 tadi. Ya, yang mana paling sedikit 2000. Itu paling sedikit, tak mungkin kurang dari itu jumlah demonstran. Bahkan dalam riwayat An Abdullah bin Amr bersama Utsman ketika manusia mengepung beliau, aku bersama Utsman. Aku berkata, qala dia berkata, "Azim ala kulli man ra'anna laisa sam'an wa ta'illa kafayadu aku. Ya wajib bagi semua yang mendengar dan taat kepada aku untuk menahan pedang-pedang dan senjata mereka. Utsman ini melarang kaum muslimin pembelanya ini menguruskan pedang. Sarungkan pedang-pedang kalian. Tidak boleh ada pertempuran dalam. Yang tidak boleh ada perbuatan darah. Bahkan pada waktu itu Zaid bin Sabit masih hidup. Tahu Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit itu penulis wahyu yang mencatat wahyu termasuk yang ditunjuk oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat para penghafal penghafal Quran banyak yang meninggal Zaid bin Sabit termasuk yang ditunjuk Abu Bakar untuk menulis Al-Quran dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit datang dan berkata, Hadil Ansor wahai Utsman, ini adalah orang-orang Ansor. Anak-anaknya Ansor datang. Insyita kalau engkau mau, mereka akan menjadi Ansorullah, penolong Allah. Sebagaimana dahulu menjadi Ansorullah di zaman Rasulullah. Akan kami ajarkan Ansor yang kedua. Kata siapa? Uh, Zaid bin Sabit. Akan tapi Utsman mengatakan, Amma kita fala pun pertumbuhan darah. Tidak boleh terjadi. Utsman tidak memperbolehkan terjadinya pertumpahan darah. Dakhala Ibnu Umar ala Utsman dalam kondisi kritis seperti itu, genting seperti itu, Abdullah bin Umar masuk ke rumahnya Utsman. Qala Utsman, Utsman berkata, "Ya benar Umar, undur ma yaqulu haula." Wahai putra Umar, lihatlah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat itu, orang-orang demonstran itu. Maka dijawab sama Ibnu Umar, "Yaquluha ihlaha." wala taqtul nafsaka. Wahai khalifah, wahai amirul mukminin, mereka berkata, lepaskan jabatan itu atau engkau membunuh diri. apa maksudnya ya, jangan engkau membunuh diri. Lepaskan, kamu bebas atau kamu tetap jadi khalifah dan kami membunuh. Gitu loh maksudnya. Kalau Ibnu Umar, "Idza khalaqtaha amukhalladun anta fid dunya." Wahai usman wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, Sekiranya engkau lepas jabatan khalifah itu, apakah diri, apakah anda ini selama-lamanya hidup di dunia? Kata Utsman tidak. Kata Abdul bin Umar, kalau begitu jangan sesekali engkau menanggalkan pakaian yang sudah Allah pakaikan untuk jangan pernah kau lepaskan jabatan khalifah ini. Kullama karikumun karena sekiranya kalau engkau lepas jabatan ini, khalifah ini, dan engkau rela mengundurkan diri, demi Allah akan datang generasi-generasi berikutnya. Jika mereka nggak senang sama pemimpinnya, mereka akan kudeta dan akan memaksa. Kalau ini berhasil mengundurkan diri, maka pengunduran dirimu ini akan dilihat dan dicontoh oleh orang-orang sesudah. Jangan pernah engkau menanggalkan pakaian yang Allah berikan kepadamu. Maka Utsman setuju dengan pendapatnya siapa? Uh, eh, Abdul bin Umar karena memang itu wasiatnya Nabi. Nanti ada nanti ada ceritanya sendiri. Kullu kull uh, eh, Utsman li Ubad li abidihi. Utsman berkata kepada budaknya, karena budaknya ikut di situ. Kullu man wada'a kau fa li wasil. Wahai budak-budakku, kalau kalian menurunkan senjata kalian berarti kalian merdeka. Paham Ini budak mau membela tuannya memegang senjata, kata Utsman turunkan senjatamu kalau kalian ingin merdeka. Artinya kalau kalian menurunkan pedang, kalian mati saya merdekakan. Karena nggak mau terjadi pertumpahan darah. Wa ma'ahada faqad humila arba'atu min subani Quraisy mulattahina bidjina meskipun Rasul meskipun Utsman bin Affan melarang terjadinya pertumpahan darah tapi mau tidak mau terjadi pertumpahan darah. Pada waktu itu empat pemuda Quraisy berlumuran darah. Hasan bin Ali, pedangnya bersimbah darah karena membela Utsman. Orang-orang semakin merangsek. Abdullah bin Zubair, ya, mulai tahun bin Dima, bersimbah darah, kena sabetan pedang. Marwan bin Hakam, Marwan bin Hakam ini nanti jadi khalifah. Luar biasa, membela Utsman Nanti dinasti Umayyah jadi khalifah dia. Marwan bin Hakam. Muhammad bin Hatib. Muhammad bin Hatib berarti anaknya siapa? Hatib Hatib ibni Abi Balta. Tahu Hatib enggak? Hatib itu sahabat yang membocorkan rahasia itu. Masih ingat enggak? Terus dikejar Nabi itu, dikejar sama utusannya Nabi. Masih ingat kan? Tapi dimaafkan sama Nabi karena Hatib adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Ini seperti yang saya katakan, yang ikut hanya Eh, seni, apa, juniornya apa? Sahabat. Sahabat-sahabat yang yang senior banyak yang haji dan banyak yang jihad. Man qatala Utsman ba'da al kusira Utsman tasawwaru alaihi bait faqataluhu. Ketika mereka telah mengepung rumah Utsman, mereka mengepung berhari-hari, maka mereka masuk dan membunuh Utsman bin Affan. Wa wa walil mushaf Sedangkan di depan Sahab Al-Qur'an, beliau sedang membaca Al-Qur'an tumpahkan darahnya. Kila li Hasan al-Basri, dikatakan kepada Hasan al-Basri, akan fi man qatal Utsman akadun al muhajirin wal ansar." Wahai Hasan al-Basri, karena Hasan al-Basri termasuk hidup pada waktu itu. Beliau orang Basra, tahu ada orang yang berangkat tahu. Beliau kan ulama Basra kan? Hasan al-Basri. muhajirin atau ansar? Qala kanu a'lajan min ahli Misr. Mereka adalah orang-orang rusak dari negeri Mesir. Walakin narus ma'rufa ada Adapun ketua-ketuanya. Di antaranya Kinana bin Bishr. Waruman al-Yamani. Wasakun yukal al Jabala. Dan seorang yang diberi nama Jabala. Orang-orang menamainya Jabala. Wasaudan ibn Qumran Dan Saudan bin Qumran wa rajulun yulaqab bil maut al aswad bin bani sundus wa qila malik ibn astar an nakhai haula'i kanu min rusul fitnah mereka adalah orang-orang yang yang membawa fitnah ini. Adapun yang langsung membunuh Utsman bin Affan adalah seorang Mesir namanya Jabala. Jabala ini pembunuh Utsman. Semoga Allah memburukkannya. Ya. Wa an Umrah bin Arta qalat khartu ma'a sanad Kutil Utsman ila Makkah. Saya keluar dari Amro binti Arto. Amro binti Ar Artoah. Ya Amro binti Artoah berkata, pada waktu itu saya keluar bersama Aisyah pada tahun meninggalnya Utsman bin Affan ke Mekah. Pamaror Nabil Madinah faro'ain al-mushaf alladhi kutila wa Kemudian kami melewati Madinah dan kami melihat mushaf. Yang mushaf itu dulu Utsman bin Affan terbunuh sedangkan mushaf itu ada di pangkuannya. Fakanat awal kotrotin kotorot simin dami ala awali hadil ayat. Dan darah yang tertumpah itu darahnya Utsman tertumpah pada ayat yang berbunyi Fa'in Manu amanu Bimit lima aman tumbi bi tadau pikirannya mereka beriman dengan keimanannya eh, fa'in bimit lima aman tum jika mereka beriman seperti iman kalian faqad tadau maka kalian maka mereka mendapatkan petunjuk kalat amro fama mata minhum rajulun sawiya ini penting tidak ada satupun orang yang terlibat terhadap pembunuhannya Utsman bin Affan matinya wajar. Tidak ada. Semuanya mati jelek. Termasuk dalam riwayat Allah alam kita belum meneliti sejauh mana kesohihannya termasuk yang dikatakan dalam riwayat terlibat terhadap pembunuhan Utsman bin Affan adalah Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar yang datang menarik jenggotnya ah, Utsman bin Affan maka Utsman melihat putra Abu Bakar Sekiranya bapakmu tahu apa yang kamu lakukan, saya bapakmu menangis. Maka dia takut gentar. Dia meninggalkan usman Sebelum meninggalkan dia mengatakan, kalaupun aku tidak membunuh, tapi orang yang tidak tahu di belakangku akan membunuh. Dan antum tahu Muhammad bin Abi Bakar ini meninggalnya bagaimana? Muhammad bin Abi Bakar ini dibunuh Amr bin As. Karena nanti zamannya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abi Bakar ini dijadikan oleh Ali menjadi gubernur Mesir. Padahal Mesir itu ada Amr bin As, raja kecil. Semua orang Mesir tunduk kepada Utsman bin Affan. Oh, Mesir zaman dulu yo, ya. Mesir sudah Sudan itu dulu itu Mesir, Pak. Itu petanya kolonial saja itu. Petanya Islam sekarang ini peta kaum kolonial yang membagi menjadi Mesir, Aljazair, Libya itu Perancis sama Itali. Yang membagi peta Indonesia ada Malaysia itu Inggris sama Belanda. Yang membagi petanya Malik apa, Pakistan sama India siapa? Inggris ini buatan penjajah semua ini. Dulu tidak ada ya Indonesia, Suriah, Mesir tidak ada. Semuanya Islam dulu itu. Ya peninggalan kolonial. Ya seperti itu. Jadi pada waktu itu Mesir dikuasai oleh Amr bin As Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Muhammad. Sampai di sana penduduk Mesir gak ada yang senang sama Muhammad. Semua yang senang Amr bin As. Disambut dengan pedang dibunuh sama Amr bin As. Muhammad tidak Abu Anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Peristiwa beliau dibunuh Amr bin As jelas. Tapi beliau apakah terlibat dalam apa tadi? Pembunuhannya Utsman bin Affan wallahu alam. Ya itu perlu dilihat lagi. Tapi intinya kata para ulama ya bahwa semua yang terlibat pembunuhan Utsman semuanya matinya tidak matinya tidak wajar matinya jelek semuanya dan nanti perhatikan nanti setelah Utsman dibunuh itu yang menjadikan yang menggantikan siapa siapa Ali nanti saya terangkan ketika Ali selesai dibunuh yang gantikan Hasan kan gitu kan setelah itu barulah setelah zaman selesainya muncullah raja-raja yang pengis. Yazid, hajat bin Yusuf. Kata Hasan al-Basri, kejahatan-kejahatan pemimpin sekarang ini bermula dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Darahnya Utsman itu beracun. Maka Allah maka Allah utus hajat bin Yusuf untuk membasmi orang-orang Basra, orang-orang Irak masih ingat nggak sampai? Ceritanya ada bin Yusuf membantai habis atau bukan membantai ya, memimpin dengan diktator dengan tangan besi gampang membunuh orang-orang Irak. Kata Hasan Basri, tidaklah ini terjadi kecuali karena pembunuhan Utsman. Sekiranya pembunuhan Utsman direstui oleh Allah, tidak mungkin Allah mengutus Hajat bin Yusuf. Makanya nanti Allah utus Hajat bin Yusuf untuk memimpin apa? Memimpin mana? mana? Hajat bin Yusuf, pemimpin mana? Pemimpin Irak. Itu hadiah yang Allah berikan kepada pemimpin Irak. Karena dulu mereka memberontak kepada siapa? Usman bin Affan. Seperti yang dikatakan para ulama, kama takunu yuwalla alaikum bagaimana dirimu, yaitulah pemimpin. Mereka nggak ridho sama Usman, minta pengganti dikasih sama Allah Hajat bin Yusuf. Ya, makanya hati-hati. Kemudian An Muhammad bin Sirin qala kuntu atuf bil Ka'bah fa idza bi rajulin yaqulu Allahumma firli Allahumma firli wa ma azunnu an taghfirli. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in. Ya anaknya Sirin. Tahu Sirin enggak? Sirin ini budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah dari raja Mukaukis. Jadi Raja Mukaukis itu Raja Nasrani diberi surat Nabi, dia baca, dia ngomong. Aku tahu bahwa Nabi itu akan datang. Tapi kami gak mengira itu dari bangsa Arab. Sudah. Akhirnya Rasulullah dikasih apa namanya Sirin, terus dikasih siapa lagi? Dul-dul, Duldul, dul-dul. Duldul itu keledainya Nabi, biholnya Nabi. Itu. Ya, seingat saya, seingat saya, yang dihadiahkan ke Nabi pada waktu itu Maria, Mari, Maria al ya, Sirin, ya Insya Allah Sirin ini, terus Duldul. Lah, Sirin nanti punya anak namanya Muhammad ini. Muhammad bin Sirin. <clears throat> Oke. Okay. Muhammad bin Sirin seorang tapi terkenal. Dia berkata, "Kuntu atufu bil Ka'bah." Ketika selesai pemburuannya Utsman itu, pada waktu itu aku ada di Ka'bah. Aku tawaf. Tiba-tiba aku ketika tawaf itu mendengar doanya seseorang. Orang itu berdoa, Allah gfirli. Ya Allah ampuni aku dan aku mengira aku tidak mengampuni aku. Doa aku aneh seperti itu. Ya Allah ampunilah aku tapi aku mengira aku tidak bakal mengampuni aku. Ditanya sama Muhammad bin Sirih pada ajab tu minggu aku kaget kok ada orang berdoa seperti ini. Ya Allah ampunilah aku. Tapi saya merasa engkau tidak bakalan mengampuni aku. Ditanya, kenapa kamu kok berdoa seperti itu? Ya Abdullah Masami itu akan yang puluh istilah takul. Wahai hamba Allah, tidak pernah aku mendengar orang berdoa seperti doa. Apa yang terjadi? Qal, orang ini berkata, ini kuntu qataitullah dan li'ammakani bin Usman la asfa'anna. Dahulu aku pernah berjanji Sekiranya Allah memberikan kesempatan bagiku untuk memukul wajahnya Utsman. Dan aku nggak berhasil-berhasil sampai terbunuhnya Utsman. Ketika Utsman terbunuh dan ditaruh di ranjangnya, ditutupi kain, ketika orang-orang semuanya mendatangi, bertakziah, nyolati jenazahnya Utsman, maka aku masuk ke kamarnya Utsman. Sudah wafat belum? Kemudian aku menunjukkan bahwa aku seakan-akan mau mensolati jenazahnya. Ketika orang sudah sepi, tidak ada orang, maka aku buka wajahnya dan aku ini wajahnya. Cepat, cepat, cepat. Khalifah bayangkan. Wahwa ya. mayyitun fazil besyadi. Ketika aku pukuli wajahnya Usman, tiba-tiba tangan gua apa? Apa diartikan itu? Meleras. Kayak gini. Gak bisa digerakkan. Kala Ibnu Sirin itu ayah pisahkan ke anak utun. Setelah itu saya lihat tangannya, ternyata bener tangannya nggak segerak ini. Gitu. Tunai kontan dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk karomahnya Utsman. Ya, karena dia jadi dia itu karena habis memukul Utsman langsung apa namanya kaku sampai akhirnya dia menyesal datang ke Ka'bah berdoa. Allahumma firli ya Allah ampuni dosaku, tapi kayaknya aku gak mengampuni aku. Saking putus asa Sampai doanya pun salah. Ya, karena dia putus asa dalam berdoa. Lah, ini besok akan saya jelaskan. Kaifa putila Utsman duna an yujabi anhu akadun minal sahabat. Bagaimana Utsman terbunuh sedangkan sahabat-sahabat tidak ini Mana Tolha, mana Zubair, mana Khalid bin Walid. Eh, Khalid bin Walid tidak apa-apa ya. Mana yang lain? Kenapa kok sendirian? Mana Amr bin Yasir? Mana Amr bin As? Mana yang lain? Kok nggak ada yang membela? Kan gitu ya permasalahannya. Nah itu besok kita terangkan apa saja penyebab yang membela Utsman kok cuma bocah-bocah kecil tadi. Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian mudah-mudahan Ada pertanyaan? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.